Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yataji'ud dhalimun Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأين تذهبون kullu man 'alaiha fan kullu ajal musamma kullu nafsin dha'iqatul maut al ayat Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wa nasu niyam tadkhulul jannata bisalam Apa kabar Sumedang luar oh, biasa Semoga pengantiannya di tengah terik matahari menjadi sebuah nilai yang berarti investasi yang abadi di Mahkamah Konstitusi Ilahi nanti. Jadi amal soleh yang tidak salah yang menyebabkan kita jadi sepuluh bangun orang salah. Tak kenal maka kata sayang, pajauh umum tewawuh, panggang umum terang mua bogoh munte Wanoh mua didih munte Deket mua Cinta munte Loma seorang wetan Witing Kresno jalanan soko kuliner kita dekat karena sering makan bareng ya saya bukan Ustad, itu cuma salah mona. cuma manusia yang dikutuk jadi Ustad. saya punya masa lalu saya manusia pernah tong ditinggali letikna dicapakan mah gedean Anak saya empat perempuan semua, bukan perempuan saya empat punya anak. Anak saya empat perempuan semua. Saya lahir dari seorang ibu yang juara dan luar biasa. Saya usia 41 menjelang 42, tapi awet kaset gitu. Kasep ketangan payu. Ya. Uh, gapleh, gaul tapi soleh. Soleh makilnya ngaku salah eta soleh mengaku soleh eta salah setuju sok bersih sok pintar sok suci sok bener ngaku soleh masalah tapi lamun ngaku salah eta indikasi zaman soleh maka kalau Ustaz Epi dibilang Ustaz hari ini aduh sanu antun pakai gamis ya lain dipuji dicaci kemana udah pernah memakai baju pemajikan <laughs> karena abah datangin memakai gamis mah di kopea disebut lebih pakai kupluk wae ya, masih ya, anu ngomong kemana ustaz koplok jika tukang pila dan naon kan naon bu setiap orang punya masa lalu belum ada mengetahun setiap siapapun bani Adam anak manusia tidak ada yang steril dari dosa saya stres bu duit loba pernah butuh ayah ngabagi tiket umroh untuk dua orang Mau? Aslina? Pulang pergi jalan kaki. Semoga tahun ini ada yang pergi haji dan umroh amin. Dengan barokahnya siang hari ini. Saya punya tiket umroh 2 plus Eropa. Karena tanggal 29 saya pergi sama ibu dan beberapa rekan. Bagi yang mau ikut masih ada waktu di Madania Tour and Travel. Saya punya tiket umroh dua orang, tapi ini bonus akan diberikan kepada orang yang tidak pernah berbuat dosa di sini syuk. Awas kalau ada yang ngacung itu dosanya merasa bersih, merasa suci, malah bijak kuanku sahum, jangan merasa bersih. Pantas kata Nabi, kulubnu adam hotoun. Setiap orang memiliki kesalahan dan hilang. Wa khairul khataina tapi sebaik-baiknya pembuat kesalahan masih dinilai baik. At-tawabun, mereka yang mau kembali bertaubat. Pertanyaannya, berapa usia kita sekarang? Sekolah di mana kita kemarin yakin seangkatan ada yang sudah wafat? Ada? Ada. Satu akte kelahiran, salembur, seangkatan, batur ulin. Saya mau pertanyaannya kenapa masih dihidupkan? Saya jadi ustadz bu, terinspirasi ku UJ Ustadz Jeffrey, Solmed, Soleh Mahmud, jauh zaman sahabat Rasul ada namanya sahabat Umar bin Khattab. Siapa beliau? Orang yang akan membunuh Rasul. Tapi akhirnya ketika kita umroh, kita lihat ketika kita umroh di Madinah Al Munawwarah ada yang dikubur dekat dengan Rasulullah. Itulah Umar bin Khattab yang akan membunuh Rasul dulu. Khalid bin Walid peminum Homer. Oh benar, jelema mah eueun steril tina dosa semua pernah berbuat salah dan dosa, betul? kok dia dieu nya garilis Subhanallah. Sagelis-gelisna jelema nya ngaku ieu ya kan ngaji atau bohong Pernah ngorong tuh. kunaon sih lain ngorong nah kunaon mau ngorong tara langsung dipicet? pasti dipakai wirid lah sok jeung sajorok-jorok kan jelma ngorong pun ngorong mah pasti api kimpena pun di kolong kursi di kolong meja nah ya nyanya usahanya bener kepikiran ku si ustaz mah eta teh ngaranna teh habit kebiasaan nah ustaz dikir-kir karena letik pun gede mah dikir Kebayang liang irungnya segede kumaha macan ekstrim atau bu toh ngakunya yang salefi diajar jujur dan nah, soleh mah kudu jujur gak gapleh gaul tapi soleh saya itu saat gaul karena ulin saya di imah tapi anger boga budak pinternya Kumawet cara nama tuh di share di blujur. gapleh gaul tapi soleh hiji tanda orang soleh itu jujur nggak boleh bohong maka saya tes kejujurannya tadi ngorong aku Cung itu pernah busiat gitu. Guys lah boleh lah. Guys ngaku, kutu siri nage ngaku. Semua pernah berbuat salah, semua pernah berbuat dosa. Tapi sebaik-baiknya pembuat dosa dan kesalahan kata Nabi at-tawabun. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatah Entah gaple ah gaul tapi soleh pek rekulin kamu mana dengan pula coplok wudhu ulah kohos sholat bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita Seberapa kali panggil ambulan ngalempang oh hari ini mudik membarari deui murang rek mudik ke Allah semoga naon dokter os apa sama ini. Susi si milik Kiti, istrinya Tuko yang suka dititi mati Olga Saputra wafat dulu di masa puncak ini dari preman pensiun di DPT pensiun dipangsiunkan Dodi Dores dapat korpres loba asli pertanyaannya kenapa kita masih dihidupkan ini kasih sayang Allah artinya sok para istighfar astagfirullah robbal baroya astagfirullah minal khosoya sedikit-sedikit dosa terkikis dengan ucapan ringan itu Memang mah istighfar ayana nggak bisa dipakai ngahapus dosa coba. Ibu-ibu sok kiri gua abinya di Bandung mengambang ke budaknya bari istighfar. Astagfirullahaladzim, siapa juga jiga sah, tek budaknya bari nyengir, tanya jiga kakanga. Eh, siap malik-malikeun wajah Dari dibalikeun tutung. Istighfar ayana fungsional lain ke dosa tapi ke nah istighfaran harga gas nu naik. Astagfirullah naik ada Rasulullah mabu nyimpan istighfarnya lamun geus salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi pertama dikerjakan surat sholat nah. istighfar artinya Rasul tidak sombong dengan amal baiknya bedakan dengan kita Ustadz candatan datang istighfar rokok Motohan tembok motohan naon dan naon kan Melala mes wudhu guru agama abdi ngajarkan syukrul wudhu dua rakaat setelah wudhu aina nes wudhu lain syukrul wudhu tarik tongsis pasang gopro cetrek di foto turun nulis status caption otw duha otw tahajud segala di otw ya, nyeri awak muntunya status sampai nyeri awak namanya dijen tulisan dina status badanku nggak enak Nya si Ece nu lain teh komen manis ya kumasako oh, cenah enak. Malah yang lebih keren deh, enak statusnya jangan ping aku karena aku di rokaat kedua, edan. Eh, Cek, salah, eta ece, banyak sholat tiap ganti rokaat, tiap ganti status, yo ya, foto orang geruku. Bari ngejel kunaon kunon sibuk, mun status di foto teh sok ngegeletah mun teu ngegeletah dengdek sirang sok ibu di foto dengdek Bapak perlu paham kalau perempuan berfotonya miring itu artinya perempuan butuh sandaran. Untuk dengdek ditahan, kiranya juga cari bea. Kena naon kan? Saya pesankan sederhana saja. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Ria, Yuro sana sanajan ibadah dosa Karena hatinya terbagi tidak hanya untuk Allah Tapi ada untuk sedikit manusia Hayang puji Sementara puji usaha alamin Segala puji bagi Allah tuh dosa teh loba keringan mau ditek-tekan teh berangkat tina kesadaran saya punya dosa akhirnya saya banting setir bu ternyata bahagia bukan di banyak uang aslina Bahagia bukan didapat kedudukan atau tahta, pangkat, dan jabatan aslinya. Saya pernah kaya dan kaya relatif, Numiskin, miskin, mah. Gelis, kasep, relatif, dan bukan syarat kebahagiaan terbukti selebritis banyak yang menikah miliaran harga resepsinya tapi besoknya cerai lagi saya punya teman namanya Aura Kasih kalau lihat ibu-ibu Sumedang Aura Kasbon tertanggung bulan cahayaan maksudnya tapi tong tong atau deh disebut cahayaan teh tong kayak kabar disebutnya cahayaan ningali si Eta nu kamari nu tiung nanyain sor nu mana ustad kucing melong ka urang jadi awak tenyen dosa ya bahagia bukan di uang lauk bahagiana cai, manuk kupu-kupu bahagiana mun ngapung cacing bahagiana natanu manusia bahagianya di agama ribu puntennya punten di Bandung kayak apartemen jangkung bangunan apa karena get away di Cicadas ayah jelema gelis duaan adi lancet, batur masalah berjamaah lima bunuh diri berjamaah Teuing naon imah naon di apartemen berarti boga duit tapi wani melakukan bunuh diri di atas ketinggian apartemen yang dia tinggali saya pesankan bagi orang Sumedang kalau yang duit tong beli imah di apartemen mahal Ustaz mahal terus awal tukang cuanki hese pokoe munlip macet sampai lempang diberi fasilitasi iya kolam renang tapi jelma tercukup penuh ayah ayam wajah di kolam beton bucat bucat lain kemoga duit Terus ayah vokalis Linkin Park terkenal luar biasa, bunuh diri. Hati-hati, bahagia bukan di agama. Seperti cacing bahagianya anak-anaknya ibu tong lebay, cacing karunya kermaresan kebon deh. Jadi cacing karunya keselen, ah piknikan ah karena bubur kacang. <laughs> Bubur kacang dulu, cacing pahe. Ya bahagia mah asli lain di dunia usai Epi kan moneter gajinya 15 juta karena ngurus sebuah Riset and Development Laboratorium bagian di Color ngurus warna jadi warna hidung teh tidak naon jeng naon itu oh, puluhan tahun sampai di rajakan ke pabrik teh ya karena inten persoalannya tapi saya dulu jadi DKM balik ke imah teh lain balik ke pabrik teh lain ka imah DKM diskotik karaoke masas awak begung bu jika rongkong daulina jeng kimia wae ayo nak kaset kasep petang lagi payu loba nu kasep ke payu GGM ganteng-ganteng mubazir saya pikir nggak begitu ngehit cuman orang hits mana yang tidak kenal dia saya bukan ustad saya punya masa lalu mantan maafkan aku yang dulu jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi kalau dulu aku haram jadah sekarang kalian lihat aku di mana aku ada di atas saja kalau dulu aku edan sekarang aku ada kalau dulu aku buka aurat sekarang aku udah aku pakai jilbab kalau dulu lihat akwat yang memikat rasanya tak kuat pengen ke Indomaret atau Alfamart untuk belikan mereka coklat biar mereka tahu aku punya niat dan tekad sekarang sorry akunya dan syariat siapapun akwat yang memikat tak kuberi dia coklat tapi saya lebih dari empat ku beri dia seperangkat alat sholat. Daripada hiji pas sewa ya. Ini ngobat aku. gimana salahnya saya? Disebut perusahaan maju teh kuat pusat banyak cabang betul tidak? Ibu ingin masuk ke surga? Nah, laut. Hayang masuk ke surga, hayang. Ini wajah-wajah perindu surga. Amin walaupun ada surga yang tak dirindukan ya pandai-pandainya menyimpan istri muda anger tua juga ya jadi bahagia itu bukan di materi bahagia itu ayah dikenal ke Allah cara sahbu pulang ke rumah mah happy itu kunaonnya duit loba uh. stress, uh, uh, aku udah mana emang gawe 24 jam ras keringat banting tulang hulu dijen suku-suku dijen hulu tapi banget rami judrarai benget sesiuhan yuk yang mama udah mana tadi lagi nanti ngadu ama mah penting tadi yuk ngobrol yang mama tapi apa tuh epi teh taha epi anak mama cikal licik nakal imah boga pemajikan mantes kendaraan layak handphone rabang ya tapi mama sedih epi teh cara ibadah salat jarang puasa sunnah tewawuh ngaji taraka ciri memakai kehayang pi diberi duit kenaon mama ngalahirkan antara hidup jeng mati ngahajiankan epi nepi kati pepereket si bapak nepi kati hubungan dipencet ku mama kena ngahajiankan mana dan maneh meperet atau cikal launching mana? muka dua kaki lu mah ngaburusut teh da urut mana? Kayaknya dilahirkan ku mama bentuknya epi tiga di mama tuh kudu duit kau mama mah nu aya gelang lepas kongkorong coplok mana butuh kari menta. Ay mama yang naon si epi iji Mama embung epi asup neraka selesai. yang boga budak ukur benghar tapi aunnya benghar ki. yang boga budak ukur pinter, Yahudi ge pinter, tak labah ge pinter, tapi tinggal maut na Firaun, Epi apa mautna Firaun, apa na? Kuma, walang pingin mo. Maksud na, kaya laut di uyu. Isang kagoyobon. Ya Tama mama mo, buka anak, tidak gitu. Terus Epi kudu kumaha tuh ame mama seneng hiji mama mah minta Epi soleh dan di ngaran mah jadi soleh lain sih ya. Eh mama mah eh, ngaran Epi naon, oh, mama salah ngaran Epi, Epi teh singkatan naon mah emang kita sebelum. Bawa gua kita nyangke sama kanan gitu ya? Terus mana pikul duka mama mensoleh. Gaya mama bere rahasia. Saban bulan mama teh nandung mana? Nyiram nake aneh ku maneh. Jeung hayang baes dikotok. Gitu. cari tanah. Iya. Kan. Mana maka anak pertama dan menyiram maka bege sok kah yang? Bapak nepi ke di Bagedan kilo kue tengah gugu kahayang mama dan tak suka akal mereka tengah penting jam 2 yang dikotok tapi kang acai ya untuk mana dengan saya digugu teman kunci bapak digugu ini si bapak ini tekanan hayam mau lilin dengan norek nyegi ngolo hayam modal diberi nugari garing embung mama teh dayangan nu medok muka karek morocot Rocot hayam teh modal da si bapak ke bawah, yeuh iya, mah cingacan nya ata atuh yah ya, bubuy heula. Bubuy bawa dia iya, yeuh mah anu kene ayah heula. bapak Kok mama bapak wae cager peuheun kamu nu nyiran. Wae tama si mama keur ngospek kesetiaan si bapak. Tanpa pikak itu pik. Papang bulan ke bisa nangkuban kaganya ku Epi kok ku Epi perhatikan ayah ibu-ibu rumah wadah ker, kerhamil di pindahkan lah betulnya tukang helanya emang rumah wadah bukti naon buktinya betul nggak bu tukang ojek ini bilang mang dari tingin tapi ini juga kandungan diharap disimpenan atau pernah ditukang rahim antara hidup dan mati ketika ngaborojolkan orang Loba tok ningali di statistik kebidanan. Berapa juta ibu yang wafat dalam keadaan melahirkan dan agama memberikan nilai lebih, fadilah lebih. Ibu yang wafat dalam keadaan melahirkan wafat dalam keadaan syahidah. Sederajat wafat di jalan Allah karena saking sakitnya. Pusing iya bohong tanya, "Bu, ngajuru nyeri teh?" lihat ah. Ring tahun. Oh nak Ustaz. Loba nah. Polojo nyeri lengit ningali budak nu dilahirkan sempurna tapi dicabak budak hare eh ceri deui dicabak budak tampak cari deui di budak dicabak budak tampak ceri deui kan umum dicambakan sok suntik campak nya sugan terek eureun cerikna budak geus bisa ngomong dulu lelempangan lagu nincak kuntung rokok ditewak sukuna diletakkan tadi tinggal ayat dikotokan terus budak dahar di udang ke taman teh aa ah, ah, mam dulu ya nggak mau udah super bina, buka. ya tapi si mama tuh eleh geleh eh nanti sakit yuk kak eh ini kapal eh eh eh, eh, eh, eh ah, ah ah pernah ngalaman ke si mama balikin ayeuna kasusnya pernah mengudang si mama saprak berhasil hirup tina hasil keringat membawa makanan terlejar, memberi sikap terhebat memohon kepada orang tua mah sekali rengasaan bising maut isuk yang ridho Allah malaikat mana yang kalau aku sudah dapat ridho mah aku disiksa oleh Allah saya cara epi entah ridho Allah amat sekali ya, tapi apa setelah mama ridho kan gitu wae indomanya doakan aku ah kudu doakan ya mama tuh dengan doakan dan faktanya benar tapi beda kalau diminta kalau cuma sekali bising epi maut isuk kan gak apa umurnya sok sieun anak nama aku ngantuk makin pak apa yang terjadi setengah sendok pun tak habis dicapek asal disimpan di kadijak diusahakan ternyata air mata ibu yang menetes ke ubun-ubun anaknya jadi seperti ini seperti hari ini jangan merasa hebat dan seperti hebat pertanyaannya adalah siapa yang menghebatkan kita ummuka ummuka ummuka ibumu, ibumu, ibumu. Tidak harus membahas ibu dan di hari ibu. Kenapa? Ibu tidak pernah berhenti bibirnya basah, membasahi bibirnya mendoakan kita. Menok di imam, sekolah kiri, didoakan. Nanti capek mah. Kemarin tiga hari sakit, capek. 90 per 60 karena kurang tidur jadwal loba kompres didoakan dicium darah Robi habli minas solihin pernah melong banget hidung terus disidik-sidik bekas apa kernyit dahi dan keriput kening bekas khawatir sedih tersiksa sakut anaknya tidak bahagia benar nggak bu rasa maka orang yang paling durhaka orang yang menyakiti perempuan air mata perempuan itu mahal bisa sekali cerik apa harga ceriknya 250 ribu Kuma Ustaz cara ngitungnya eta airliner seberang. tahu sebelah. Blood on seberang, Dan foundation. Kamu nu reklon mah. Dan apa ieu kasok ngandeu. Apalagi air mata ibu. Kama kola Roma Irama pidang dukihi. Roma Irama ngadawuh ada dangdutna. Hei manusia, Hormati ibumu. Nah, kudu hormat ka induk yang melahirkan antara hidup dan mati dan membesarkanmu nanti kasih gede di udang siluapan darah dagingmu dari air susunya eta orang mengarana pinaruh susu katoel seketik ke parawaman cepet segoblok ampura sudah aja mengarana na mobil umumnya bung satu rilo curi kubudak mabu nu tadinan sebut sumbut eta jalikeun di burialkeun sakapeung mah nabemo budak ceurik urang tunduh burialkeun budak parek eta leupas teu diampihkeun deui kuduna aki-aki nunutan adinya pas bemo urang si sanaha orok aing jadi aki-aki si aki dijemput langsung si aki dijemput langsung gerak uh, warung demi siapa demi siapa budak biaya anen urusan didikan arah genen kawin kenen bekna biayaanen una urusan dekna didikan anak arah kenen karena kawin genen. Selepi lain ustad nganku si mamah didoakeun sakidu metu jam nyata epi yang jadi ustad Mama melangsir epi nincak neraka nincak nincak sinu naroko wae di diletakkan Mama tuh bisa nulungan epi nincak sinu neraka kita doakan gue Mama epi sing jadi ustad cukup nah mamah doakan epi jadi ustad dengan doakan epi jadi presiden bekung saya jadi presiden manggil capek Alhamdulillah jadi guru abi mah ibu abi Hai tanggal 22 Desember ingat Kak Inung kali Mam dina status sosial media nanti Mam you are my everything I love you mama ma kau segalanya ku pret ah si mama Nya segalanya ku mama Mau ada aku mama Nyape budak ke mama Nyai kopoyan ku mama Kupat kabut ku mama Terus mama iraha istirahat Nya lah segalanya ku mama Doraka kedua setelah ke Allah ke I. Sok doraka ka inung mah itu di dunia nak ini. Al jannatu taqta min aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki. Tanya dari diri seberapa kali minggu ieu datang kasih mama tuluy sungkep nyium indung suku indung. Paheula we terakhir dititah kolbe tapi beres dirapalan lapalan bener. Doraka palingan hutangna teu bayar-bayar. Palingan salakina meresahkan. Bu, menemukan salakina meresahkan sudah sodakoh ke kan Pantas doanya tidak diijabah seperti terhambat dan terhijab bisa jadi ini masalah yang tidak kita selesaikan ke ibu kita. Kenapa Ustaz jadi nggak bahas dia muharaman teh haram asup surga nudara kata induk Tidak ada kita tanpa kedua orang tua kita induk lah kan bapaknya menang kita bukan Adam, bukan Hawa yang tidak berayah dan berguna. Setuju? Bagi Allah mudah nyiptakan jelema tanpa induk, tanpa bapak. Adam yang Hawa. Tanpa bapak, tanpa induk. Hawa yang Adam. Tanpa bapak, Isa. Kurang aja jelema. Merja tina beteng. Eh, ayo merja tina beteng bapak, jelepeng. Merja lempeng. Tak apa. Muntuker main trend. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian semua yang ada di sini min butuni dina beuteung-beuteung ummahatikum ibu-ibu kalian. Mata karena ge jalma marajal dina beuteung emak. La ta'lamuna syai'a, teu bisa nanaon, teu apa nanaon, teu moal nanaon, teu nyaho nanaon. Ah, Kalau tuh kabaca baca dia ke orang beda ningali orok uhun tuan yang aki-aki uhun tuan jadi beda nasib orok yang aki-aki ningali orok uhun tuan tapi masih buka orok dua bulan kak imah teh sono sono ningali orok oh, pengen minyak klon bak ibu minum naon saya dianggap ah, tadi video call ah, kebuahan sadeu orang tuh kering dia dilitik apa uping awa el nona bapak sumping mawa terong budak teh sadea ah, nyebut dua kata teh ya, apa elo apa elo uh di diciuman masih dede ngomong mas bu naon ya maksudnya apa elo tadi ya, deh kan nabinya apa gelo <laughs> tapi hati bahagia itulah cara Allah memberikan kebahagiaan cara langsung setik-setik tapi nikah indungnya gitu kasih ibu kepada beta tak teringat sepanjang masa hanya memberi sedikit-sedikit tak harap kembali Bagi sang surya menyinari dunia Mama tak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Tak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Tak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya tibra, nyenyak kurang sare mama ngacan sare cian kuringi tutupan kuku lambu ulami kotor coklat tutup saji dijikan yang lauk emas bakat punya apa budak Rengit hiji ngahyang ge sabu betin siarek maehan anak ayah Hah? Tanya entah Kang Ruli bersyukur diberi rezeki lewi ku Allah ya. tinggali rengit maneangan ya eta. Diudak ku si mamah ge. Padahal keur nafkah teh keluargana. Kan nyoco anaknya paling saudara letter atau dicokot kuringit peditna entah orang loba ini mah tingali nangan duit nangin nangan rezekina survei lah nyeng nyeng ayo orang can sarik gituan kan ini tuh ya, can sarik cenah euy nyeng nyeng pas hiji mangsa nyedot kawenehan pak bucak sahih anaknya nyusun dengan si bapak cina dengan rezeki terbalik-balik innalillahi wa inna ilaihi rajiun si bapak wafat tadi sabar juta remit nu yakin ayo rengit ukur ngagandengan mah tubuh dan darah kotor cokot nangke komo urut mabok mabikene cina ke ke ditu Oh, ciptaan Allah nu sia-sia jeung nyiksa pikeun. Meh ya tuh, eta kabeh mun rengit ukur ngagandengan. Ngeng, ngeng, tewapet peset Tadi di payahan wow Eh tapi rapat di masyarakat ring itu oh gandeng asli ustad gandeng aing iblis ayang Al-Qur'anan nu kitu surat Al-Baqarah innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha Beri kudu syariah, memikir memang ngaku Islam tapi sikap penyelamatkan Islam itu artinya selamat iman aman aku iman Islam tapi penamankan penyelamatkan kiih di mana wae kamu di perjalanan bir angkot tak paling kehel bir angkot mah boga toilet sorangan kurang diuk di harap nah angkot kang sepeda buka pantok bukan teh naon pesan rentangan kiih na pantok kan biasanya wok wok wok rem tangan teh maju dak gitu ya. dengan naon kan rasa prakidrah bu alhamdulillah nu kitu teh oh diatur ku agama Islamat kesamarangan kiih ge aturan anak kunaon awewe tara prostat karena kiihna kali mulai lagi kunaon mun geus kiih sok ngabiri gini aya aturan anak mun ka WC baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is Ya Allah aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan perempuan masuk nama laki mana godaan perempuan kuna mesti isok ngambil gini beda laki dengan awewe kuna awewe beri tali. lamun laki, kuna hitutna sok tari karena deket kanami ah oh, awewe ke kan ustaz ayah iya, cuma ke waktu-waktu mah ngajak red berarti deket karena amplifier amber white jika goreng tahu Kayak aya unik lalaki lamun kieu sok gigi. Weh, bini gini, cintro asupkeun deui. Tetete bu aya nu ngarewos. jual bisu. Karena jadi teh. Ah, seksetan awewe teh. Bade sarang enak moal. semua. Nah, kita si bapak udah gini, bakat punya apa budak? terus naon nih si mama mamanya sareken kurang teh terus sampai duha no otrang cek otrang cek baik abi puluh daun gedang yang sampuna abi sama uangna abi boga pais pedak nariung gitu, kan. kita teras pantes tak kerek dahar budak teh budang sare dari geus mama mama mama odonina odonina yang mau odon odonina eh kerek-kerek dahar tadi pangku budak teh dicuaburannya Isi dianggap sama suhu Bawa diomehan. dan beres omehan, rumah kukumah-kukumah acan. Cek cil-cilan di sini buat rana. Ceburu ah, keburu tiis. Dari tepok kukumah di dalam Asa mayone Tetap kayak orok mah indah. Kagak dorakan. Pernah, ayo buka budak. 12, siji indung, di kolot, di bapak kabeh kaomehan tapi budak nu 12 indungna pikut ambung-bung siga nu bener yuk mama ke rumah jongkok ke kadengan ke si mamah baik mama mandang sekolot di rumah jongkok ke itu penting marane ulah ninggalkan rumah Allah Tanya, nggak ada dendam karena mau dendam sacidu metu sakecapnya buaya dua gua nusok ngawas kakinya curhat Wijima bapak-bapak beuha sekolah anaknya istilu luar negeri KB Wijima tukang bala-bala jinjing tukang cireng isuk-isuk tapi anak teh pas inung negeri nulalaki opatan anak teh narunguan KB sarole seminggu ewah diomehan ya digandong dipoyangkeun indungna teh urang kan karate yang nanya bu kumaha ieu ngadidikna ngadu putra saroleh kieu encep teu disakolahkeun luhur ngan diwawuhkeun agama Anu jadi mah curhat kami jumpa rai pengesusuhan bapak-bapak jadi hati kena ustaz sekolah S3 kb lalu lulus sarang ngalongo sarang SMS Hari merek kabar atau kakola teh awas bising orang pelaku si mama mah ada sarang ngaku atuh Manggil yuk karimah epi muaat ah. Bapak kalunya lu baturna ah. Mobil maju ditinggalin spion kiri Menurut deh sing surti Mama bohong kayak ngilunya Nyata tapi saya ngaku bahagia epi ayo pangkutin Ganti gamis ke pasar baru kita seret ataupun beja-beja saya memang melipir mama kami Cepi ngajak mama makan siang karek sakali berarti merindukan cuman tidak pernah ada tawar awas bengar tinggal bengar tapi kebarok dah berkah mah ya dina ridho Allah ridho Allah ya dina ridho kok ridho Allah ridho Allah gitu nah usah ngebahas iya, potensi potensinya sama kurang moga indung yang bapak tong hayang rubah kayaan mun teu rubah sikap soleh maka gaple gaul tapi soleh Kode penampilan membebas undur mangkola olah tandur mangkola nu penting kau hati kolot satu juta. Diajak bu di mati lain cuci, amoceng kanebo main kabe, cuma air bersih, air mama irah istirahatmu. Maka berjanji kalau punya rumah besar seperti rumah ini yang kita sedang ngaji di sini ada kamar khusus buat orang tua dengan kasur terempuk, selimut terhangat, AC tersejuk, sabun terwangi, air terhigienis. Biarkan orang tua kita beristirahat setelah lelah membahagiakan kita. Karena saya ngobrol dengan Jokowi, ketiondang Kak Esther Pak Jokowi, kenapa bisa jadi presiden? sederhana Mas Ustaz syaratnya kita punya ibu rajakan saja ibu kita hanya diri Ridwan kami ya wali kota Bandung Pak RT Kuma bisa jadi wali kota tinggal we si mama kalau ditinggal itu di bawah lah kalau mana dengan bangganya ngobrol deh jeng boga trans Wailu Tanjung turun ke induk nu boga Krakatau dia Rapi Ahmad bau tapi kak induk karena sebenarnya ummuka ummuka ummuka ibumu ibumu ibumu seberapa kali nah artinya lain boga budak kudu boga inung tilu gak nyawa ya ping soleh ka inung anu ngandung bapak anu ngayuga mama mah juara bibirnya selalu basah mendoakan kita kira melong banget si mama tuluy ngadoakeun mama bibir wali Wali kaya warhamu ma kama di Ini tahun baru Islam keimanan kita harus baru. berbagi sikap orang tua ising dilaknat, diganu arnya benghar tapi terberkah, pinter tapi jadi ajak, tuh di suka miskin ngarariung jelema bu, numpalin terhungku, habis anjing tadi kan? Anjing acara jadinya di LP suka miskin, puseh menteri hungkul, urut wali kota, urut bupati, sama kan lempeng jelema nah, nah apa araya di dia, eh ada ustaz ini sekolah termahal di dunia Ustaz. Termahal mahal, Pak? Gampang asup saya keluar. Mui ITB ya saya asup gampang keluar, saya keluar, di kuliah di Nah, Bapak bisa kadir salah rumus. tentang itu sing solehnya. Ke orang soleh mah pasti pinter. Tapi nu pinter minum tolak angin. Eta faktanya di penjara ngarariung cari ngongko mereka sana ponok padahal udah pejabat ditanya we kakok ngomong gajinya pak kenapa bisa tadi ulah ngalaman ustaz cangke eh bapak bisa suka dia kenapa salah rumus min kali plus niat salah cara bener sama dengan salah niat jahat cara ngawat jabat tadi suka kaya jadi suka miskin korupsi nya epic sing solehnya mama mampu moga mudah ukur pinter sok gaplen gaul tapi sok umama secara soleh kita kita baca lah surat 35 ayat 28 fatir innal ladzina yasluna kitab Allah tong maca Quran sana sapoe saayat wa qom salat cik lalaki mah sholat di masjid ulah jiga banci lalaki mah sholat di imah berarti cowok soleha pria muslimah Biar enak kena. The real man go to masjid. Lelaki mah ke masjid tuh gagah aslinya. Kenapa Ustaz lelaki harus ke masjid? Berarti dia cowok setia. Benghar, gagah, tapi taraka masjid. Punten punten. Hmm. yang berharap kesetiaan dari dia. Allah aja tinggalin bagi kita. Eh aslinya, jelas mah tinggalin sholat. Setuju ya? Dan perjalanan terpanjang, terberat, ternanjak, teroprod itu ke masjid. Sabara kilo sih sarung anu sok dipakai sare kemudian simut ke sebelah kilo musuh dan jika hamster atau kia wentu as-salatu minan naum ah asolat kita naum naum jadi tuh ini dan ayah sawaleh terbelah ayah bahagia ngacuhkan sholat bukan sholat yang menyebabkan kalian sibuk tapi kesibukanmu yang melalaikan kalian sholat betul gak? berapa gajimu sampai meninggalkan sholat sholatlah sebelum disolatkan ke masjidlah sebelum dikemasjidkan sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat dan disolatkan di depan imam maka sholat jenazah mah temakai ruku jeng sujud dan imam lagi yang sujud lumawan atau ke imam lagi ulah lebay boga baturan mau jawab masbuk sholat jenazah make angkasa ambil kaca di depan sholat pakai ruku jeung sujud kabeh marung aliran naon deui nah sholatnya pakai make ruku jeung sujud babaturan deket cenah ieu oh teu bisa kecil tuh boga ilmu tong sok lebay ya entah si mama Epi baca Quran, Epi tong eureun sholat ke masjid. Kege Epi mah bakal umroh gratis aslinya nyata. Epi mah bakal jadi ustadz guys jadi ulama bakal Minang sepanggung jeung Gubernur bakal Dalit jeung Wali Kota bakal panggil jeung para menteri bakal tunget ayah di TV nyage berminyak soalnya bakal didenge di radio eh cuma baju ge mau meuli kabeh merek jajah kalau Heron Kasiro cowok endorse cowok ambasador eh mah bakal numpak hemat tuh mah hemat ya kabeh merek jajak kalau Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya sajido mencuci jadi kenyataan. Saya doakan jadi ustaz bu, entah doakan namanya temelang, tenine, terus budak cina jadi ahli Quran karena keluarga allah itu satu ahli Quran, dua pecinta masjid di Bandung enak jutaan anak muda pergi ke masjid. Pada ustaznya juga Di Tarato, keren Tarolat bareng tadi perangan memusuhan eh maruku bareng sholat bareng kira-kira hati bahagia temu neta anak kurang gapleh gaul tapi soleh Rabbi habli minas solihin tapi itu bisa ayat kasolehan eta ya, lamun poho al ahqaf 15 Rabbi aujini an ashkura nikmataka allati an amta alayya wa ala walidayya Bukti soleh mengamun urang bersyukur diberi nikmat boga kolot, lui kolotnya dihormat, dimumule, dipuja, digandong diumrohkan tapi ke kulit tongong coplok gara-gara gesekan nak kulit indung kurang digandong kurang keren Nabi menangis tentang Quest Al-Qarni dan Salman Al-Farisi yang kemudian kulit punggungnya terkelupas hampir lepas kakinya terbakar panasnya padang pasir yang membakar kulitnya mengering lalu Nabi bercerita ini menangis nama ya Rasulullah seperti cemburu kepada dua orang sahabatmu ini Aku lahir yatim, tidak bisa memuliakan ibu seperti dia memuliakan ibu. Jadi sederhana, bu muharaman mah. Hongok induk, bising jadi banget terakhir di indung orang, kamari panggil terakhir, tiba-tiba rek panggil deh, ngarana diumumkan di masjid. Nah, imam abdi di ruang jelema, pak ayah naon pak, ayo teteh terang, si mama ngarana diumumkan di masjid, ditinggal teh nyawe, sudah terbujur kaku, wajahnya pucat pasi, tidak mensenyumi kita lagi tangannya tak memeluk kita lagi ayo kemari kemana wae gaya ke tempat sangat kue bebeja sunten kan wageguh di dia di rumah ini tara bebeja reti reti kalau ingin soleh sederhana saya belajar kembali ke mamah di usapa di tapi tong baunya mamah embung ningali eti asup naraka mamah tulisan tinggal ningali sholat mabuk tahajud berbaik dimakan atas tadi gara-gara tadi balur heula gusti mata tapi sing kuatnya sing sehat ulah pohon tua, umat jaga wudu amal jaga ternyata herbal termahal di dunia teh bu air mata ibu yang menetes ke ubun-ubun anaknya ke kan. ini ada sejarah keren banget ibu tahu Abdurrahman As-Sudais imam besar Mekah yang bacaannya begitu juara ketika Abdurrahman As-Sudais pergi ke Cina imamin diundang oleh negara Cina imamin ke masjid menangis semua dengan cara membaca Qurannya lalu keluar dia dari masjid tersenyum aku senyum nawe ayah masuk Islam orang Cina muda Syekh tunggu aku aku mau masuk Islam ditanya kenapa kamu masuk Islam aku suka senyumanmu dia senyum yang membawa hidayah coba Maggie Jet senyumnya membawa luka doa di mana eta nempika jadi gitu eta budak mengarana Abdurrahman As-Sudes doa seorang ibu ketika marah geus ngagoreng sangu keur salaki kebong budak mawa geusik awurkeun kana sangu nya ngamak tetu induk siang menangis capek tapi ngamak nama ke ilmu ya bunaya heh anak idhab keluar ya Allah al-imamu haramain semoga Allah menjadikan imam haram jadi ibu tinu ngamak orang ngamak ke budak bedanya Siapa juga bapak sia monyet langsung dia bilang dikutuk hati-hati hati-hati salamatul insan wahid lisan pendidikan masih gede kebudak tuh menang nyari kia bu tidak boleh salah boleh tidak beda Gak ya, Ibrahim rek mencit anaknya Ismail nah bagaimana pendapatmu boleh? Tidak. Tidak boleh. Molotot. Kau nggak bohong ya? Tarik ngomong gitu, kirimin telepon, angkat. halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ke siapa? Mau ke mama? Kata mama, mamanya nggak ada. Kan ngajar ramen itu. Oh, kau nggak Jadi imam mulai jadi komandan. Kur bisa nita, bentik curug, balas menyuk ngaji ay mama bagok dunia terbalik bener sih. tiga komandan makan dia siap bro prajurit mah kabeh siap bro maju jalan maju prajurit mah kabeh manehna area-area balik kanan balik kanan Lik dulu, beh, mari sia kaki do kabeh. Coba indung-indung menjadi komandir. Kur bisa nita teu yang mama tuh bisa ngaji. Yuk